بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على الرؤوف الرحيم حبيب رب العالمين نبينا شافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك جهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ذا حاجة إلا قضيت حاجاتها ولا ذنب إلا غفرته ولا عيب إلا سترته اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وشهرنا مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة التوبة التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات الحمد لله masih terus kita bisa istiqomah di pengajian sore bulan Ramadan ini jangan lupa juga seperti Allah telah memudahkan kita untuk istiqomah kita pun harus istiqomah di dalam mensyukuri nikmat ini mensyukuri kemudahan ini agar Allah senantiasa menambah kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lain khususnya nikmat ibadah dan di antara nikmat yang sering dilupakan oleh hamba Allah adalah ya nikmat ibadah itu. Kalau direnungi yang namanya kemudahan ibadah itu lebih mahal daripada rizki yang dalam bentuk materi duniawi. Tetapi orang susah kadang-kadang atau lalai untuk mensyukuri kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita di saat kita di tengah malam bulan Ramadan bisa melakukan sholat taraweh beberapa rakaat di siang harinya kita berpuasa kemudian kita sore harinya bisa ngaji seperti ini ini adalah benar-benar karena Allah memilih kita untuk kebaikan, kemuliaan semoga benar-benar ini adalah tanda bahwa kita adalah hamba-hamba yang akan dimuliakan oleh Allah kelak di surga bersama Nabi Muhammad dan memang kullun yassarun lima khuliqalah bahwa semua dari kita ini akan dimudahkan untuk nantinya jadi masa depan kita di akhirat ini bisa dilihat di saat kita di dunia ini jadi kalau masa depan akhiratnya ini orang ahli surga maka oleh Allah akan dimudahkan ke jalan surga tersebut dan kalau memang orang itu adalah ahli neraka, kullun muyassarun lima khuliqah, dimudahkan oleh Allah untuk menuju neraka. Dan memang subhanallah, ada orang mau bermaksiat itu susahnya setengah mati. Tidak pernah ia melakukan satu kemaksiatan, ada saja. Kemauan ada, tapi Allah tidak menginginkan orang itu terjerumus di dalam kemaksiatan. Di saat mbak hendak mencuri di sebuah rumah, eh rumahnya nggak sepi-sepi. Atau barangkali ingin berbuat zina karena Allah tidak ridho. Diberi oleh Allah sesuatu yang menjadikan ia tidak jadi berangkat. Mungkin kendaraannya tidak ada, atau mungkin uangnya tidak ada, atau mungkin oleh Allah dilalaikan sehingga ia tabrakan di pinggir jalan. Tapi Allah cinta sebetulnya. Jadi ada orang mau bermaksiat itu susah. Seperti susahnya ahli neraka untuk ibadah. Begitulah. Ahli Allah, orang yang dicintai Allah melakukan kemaksiatan itu susah. Sesusah orang ahli neraka untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu harus benar-benar kita syukuri kalau Allah menjadikan kita ini orang yang seperti ini ngaji itu kok enggak berat. Ngaji kok gampang. Menuntut ilmu kok gampang, puasa nyaman. Terawih tidak ada masalah. Itulah Nikmat-nikmat yang harus selalu kita ulang-ulang untuk mengingatnya. Kita renungi karena memang kaidahnya sederhana. Yang tidak menganggap pemberian Allah ini ada nilainya nggak akan bersyukur. Jadi kalau yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak kita anggap bernilai, ngapain bersyukur? Dan bagaimana agar kita bisa mengerti nilai besarnya nikmat Allah? Ya tafakur, ngerenung. Nah, jadi setelah merenungi nikmat Allah, rentetannya kan begitu. Merenungi nikmat Allah, baru saat itu timbul rasa mengagungkan nikmat. Setelah mengagungkan nikmat secara otomatis seorang hamba itu akan bersyukur dan itulah yang mengundang nikmat yang lainnya. Lahir dan batin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kitab at Imam Nawawi. Kita sudah sampai kepada kita masih di bab-bab awal berkenaan dengan tata krama seorang ustaz. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala na'afa anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid amin ila anqal. Kita sampai kepada perkataan musannif wa yambaghi. Wa yambaghi dan sayukianya ayuhibba lahu sang ustadz itu mencintai lahu kepada murid ma yuhibbu li nafsihi seperti mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri minal khairi dari kebaikan artinya guru yang tulus itu dia pengen apa kalau dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, pasti dia pun menginginkan kebaikan itu sampai kepada muridnya. Dan begitulah keadaan kita dengan sesama muslim dan mukmin. Kalau dengan sesama muslim dan mukmin yang hanya ikatan agama saja, kita harus seperti itu. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk kita, kita pun menginginkan kebaikan untuknya. Itu sesama muslim. Bagaimana sesama muslim yang saat ini datang jauh-jauh untuk mengambil ilmu, menimba ilmu. Harus lebih lagi wa yakraha ma dan tidaknya ia tidak menyukai sesuatu yang ia tidak disukai ia tidak menyukai untuk dirinya kalau dia tidak menyukai jika tertimpa sesuatu yang tidak enak maka pun dia tidak tidak boleh menginginkan sesuatu yang tidak nyaman itu menimpa muridnya maksudnya ya menempatkan muridnya seperti dirinya sendiri minan naqaidi mutlaqan Nakoid atau Nakois? Coba kitab yang kuning. Minan naksi. Di kitab lain naqad. Minan naksi dari segala kekurangan. Jadi dari segala kekurangan. Ada kitab yang cetakan lain naqaid, enggak ada maknanya naqaid pertentangan. mutlakon secara mutlak jadi utuh eh, waqad thabata dan sudah telah ada tetap fi sahihaini di dalam kitab sahihain kitab Bukhari Muslim an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi Muhammad bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak iman di antara kalian, tidak sempurna iman di antara kalian itu salah satu dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk dirinya sendiri, mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya betul-betul itu loh, sehati itu. Gak mungkin kalau orang itu ada iman yang sesungguhnya itu gunjing temannya itu gak mungkin. Karena gunjing itu nyakiti sekarang dia pengen tidak kalau digunjing orang. Kalau dia tidak pengen digunjing orang, dia tidak akan menggunjing orang tersebut. Jadi memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Orang normal tapi. Jadi begitulah cara kita bermuamalah, berinteraksi, berhadapan dengan santri, dengan murid, dengan jamaah harus memperlakukan mereka seperti memperlakukan untuk dirinya sendiri. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai keduanya, Sayyidina Abdullah dan Abbas ayahnya. Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Akramun nasi alayya, paling mulianya manusia di antaraku, eh, paling mulianya manusia di hadapanku jalisi teman dekatku maksudnya yang belajar kepadaku alladhi yatakhatton nasa yang berusaha mendekat melewati orang-orang yatakhatton melewati orang-orang hatta yajlisa ilayya sampai duduk mendekat kepadaku walau istata'tu kalau seandainya aku bisa Allah yaqa'adzubabu ala wajihi agar lalat tidak nempel di wajahnya, lafa'al tu niscaya akan aku lakukan. Wa fi riwayatin di dalam riwayat lain, inna dzubaba la yaqa'u 'alai fayu'dini, sesungguhnya kalau ada lalat yang nempel di mukanya aku sudah merasa sakit. Apa maksudnya? Sayyidina Abdullah ibn Abbas menghormati orang yang dari jauh-jauh hanya mendekat untuknya untuk bisa belajar melewati orang-orang ternyata hanya untuk duduk dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk ngambil ilmu darinya. Ini adalah orang yang aku sangat memuliakannya sehingga aku pun tidak menginginkan jika ada lalat nempel di mukanya. Kalau ada lalat nempel di mukanya pasti itu gangguku juga. Kayak gitu. Sampai derajat seperti itu begitu menghargainya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang beliau adalah termasuk mujtahidnya sahabat para ahli fikih apa min fuqaha'i sahabat dan juga termasuk ahli tafsirnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faslun fasal. Jadi begitulah adabnya para ustaz. Faslun fasal wa yambahi dan seyogianya. Allah yata'azama 'alal muta'allimi tidak boleh yata'azam menggedekan dirinya, sombong alal muta'allimina kepada para murid, para santri, para jamaah. Itu adabnya seorang ustadz. Bal yalinu ilaihim. Akan tapi justru lembut perilakunya dengan mereka. Wa yatawadu' lahum dan tawadu'. Tidak boleh malah menyombongkan diri. Dan kesombongan itu muncul kadang-kadang berbeda-beda. Bisa dalam kalimat bisa dalam bentuk tingkah laku. Sebab sombong itu kan pekerjaan hati. Hati itu nanti yang menggerakkan anggota. Makanya lidahnya Ustadz sombong begitu mudah merendahkan orang lain. Menyanjung dirinya berlebihan. Lalu menempatkan dirinya seolah-olah di tempat yang tidak boleh bisa bersalah. Seolah Ustadz sudah nggak ada seperti saya. Kamu tahu awak goblok. Nah, ini termasuk kesombongan yang luar biasa. Tawaduk kepada mereka para murid. Jadi sang guru itu harus tawaduk dengan murid-murid. Waqad jaa fi tawadu ila ahadin nasi asya' katsirah ma'rufah. Waqad jaa telah datang cerita-cerita fi tawadu'i tentang ketawaduannya. Li ahadin nasi tentang beberapa orang ahad jamaknya wahid. Ahad salah satu banyaknya nih, orang per orang yang punya ketawaduan itu asyaun katirotun banyak sekali ma'rufatun sangat banyak dikenal cerita ketawaduan-ketawaduan orang-orang besar ulama-ulama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal begitu memuliakannya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal Sisi lain, Imam Ahmad bin Hambal itu berkata, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak pernah melakukan sholat dua rakaat kecuali aku berdoa untuk Imam Syafi'i. Sisi lain yang namanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu tawaduknya dengan Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah. Tawaduknya dengan Imam Ahmad bin Hambal luar biasa. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah bertitip salam untuk Imam Ahmad bin Hambal. Titip salam untuk Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya Imam Syafi'i mengutus santrinya untuk menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal Wahai Imam Ibn Hambal ada pesan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan titip salam untukmu wahai Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tahu semuanya kalau mimpi ketemu Rasulullah itu pasti benar-benar mimpi. Bukan main-main. Mendengar seperti itu Imam Ahmad bin Hambal sangat bergembira. Mengucapkan Alaika وعلى الشافعي وعلى رسول الله السلام kepadamu yang membawa berita dan kepada Imam Syafi'i dan kepada Rasulullah adalah salam maksudnya salam balik karena begitu gembira gembiranya Imam Ahmad bin Hambal seketika jubah yang dipakainya diberikan kepada anak tersebut orang tersebut yang membawa berita dari Imam Syafi'i kemudian Imam Ahmad berkata ini jubah kesayanganku, aku hadiahkan kepada Imam Syafi'i. Karena begitu senangnya, begitulah tradisinya orang soleh itu, kalau bergembira itu nggak mau menunda untuk bersyukur, baik dengan sedekah atau yang lainnya. Bayangkan di dititipi salam oleh Rasulullah, begitu bergembiranya harta yang paling dekat dari diri Imam Ahmad bin Hambal adalah baju yang dipakainya, dilepas. Kalau sudah namanya jubah zaman itu, itu jangan dianggap murah kayak sekarang luar biasa yang namanya jubah. Sekarang mau banyak jubah kain ya, apalagi dekat Tegal Gubuk ya, banyak kain. Zaman itu Masya Allah luar biasa yang namanya jubah itu nilainya tinggi. Diberikan kepada Imam Syafi'i. Akhirnya utusan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu utusannya Imam Syafi'i menyampaikan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya Imam Syafi'i, sudah aku sampaikan pesanmu dan salammu salam Rasulullah. Terus Imam Syafi'i berkata, kemudian orang uh, Imam Ahmad menjawab apa? Ahmad bin Hambal jawab apa? Dijawab oleh orang tersebut mengucapkan alaika wa ala syafi'i wa ala rasulillah ya salam. Kepadaku, kepadamu dan juga kepada Rasulullah salam. Kemudiannya salam balas. Terus setelah itu dijawab oleh utusannya Imam Syafi'i Imam Ahmad memberikan hadiah kepadamu baju jubah ini. Kemudian Imam Syafi'i berkata, itu diambil dari lemarinya atau min ala badani sampai kalimatnya min ala badani itu diambil dari lemarinya atau dari bajunya. Dijawab oleh utusannya min ala badani dari baju yang dipakai di badannya. Seketika itu oleh Imam Ash-Syafi'i dicelupkan di air dan diminum airnya. Ngambil berkah. Karena apa? Imam Ahmad disalami oleh Rasulullah. Padahal Imam Syafi'i juga hebat. Ditemui langsung oleh Rasulullah. Mestinya kan kalau sombong-sombongan. Tapi bukan tempatnya sombong. Imam Syafi'i ditemui langsung oleh Rasulullah di dalam mimpi. Di dalam mimpinya titip salam. Kenapa Imam Syafi'i perlu merhumat Imam Ahmad? Karena apa? disalami oleh Rasulullah. Padahal muridnya, bayangkan, sampai derajat seperti itu. Ngambil barokah dari muridnya tidak ragu-ragu bagi orang hebat, orang mulia, orang soleh. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi adab begitu tidak perlu sombong kepada murid. Wa kaifa bihaula'il ladina hum bimanzilati awladihi. Tawaduk kepada Faqad ja'a fi tawadhu'il ahadin nasyi'a katsirah ma'rufah. Masalah ketawaduan ini sudah sangat masyhur ya tawaduk kita kepada orang lain. Tawaduk cerita ketawaduan seseorang kepada orang lain sudah masyhur itu kemuliaan. Wa kaifa bagaimana bihaula'i dengan tawaduk kepada tawaduk dengan tawaduk kepada mereka-mereka alladzina hum zilati auladihi kepada orang-orang yang mereka itu seperti anak mereka sendiri ma'amahum alaihi dengan apa yang mereka miliki minal istighali dari kesibukan bil Qur'ani dengan Al-Qur'an ma'amalahum alaihi min haqqis sohbati dan juga apa yang mereka lazimi dari hak bersahabat berteman ilaihi dan bolak-baliknya kepadanya maksudnya apa Tawaduk kepada orang biasa saja artinya yang kita tidak banyak kenal itu suatu hal yang sangat mulia bahkan diperintahkan kita tawaduk dengan orang itu kita tidak kenal, tapi kita tetap diajarkan tawaduk. Itu kepada orang kebanyakan saja kita tetap diperintahkan untuk tawaduk. Bagaimana dengan orang yang mereka itu adalah seperti anaknya sendiri, muridnya. Bolak-balik kepadanya, duduk dengannya kalau tidak tawaduk itu kelewatan sang guru. Waqad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Nabi Muhammad itu berkata linu lemah lembutlah engkau liman tu'allimuna kepada orang yang kau ajar liman tu'allimunahu maksudnya gitu hati ada yang dibuang waliman dan kepada orang tata'allamuna minhu jadi lembutlah engkau lin ini ya diartikan juga tawaduklah engkau beradablah engkau kepada orang yang engkau ajar dan yang engkau belajar darinya. Maksudnya tawaduklah engkau kepada muridmu dan juga kepada gurumu. Wa an Ayyub Sakhtiyadi dari Ayyub As-Sakhtiyati. As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah semoga Allah merahmati beliau. Qala berkata beliau. Seorang alim yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani Beliau berkata, yambahi semestinya, seyogyanya, sebaiknya, hendaknya. Lil alimi bagi seorang alim itu ayyadu at-turaba ala roksihi, Meletakkan debu di atas kepalanya. Tawadu'an lillahi azza wa jalla. Karena tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya meletakkan debu itu apa? Debu itu adalah simbol kehinaan Maksudnya rendah, debu tempatnya di bawah. Kok diletakkan di tanah itu maksudnya apa? Menghindari dari simbol-simbol yang menjadikan dia itu sombong. Jadi me perlu meletakkan dirinya di tempat yang menjadikan dia itu tidak sombong. Tidak harus debu di atas kepalanya. Tidak harus debu di atas kepalanya. Artinya Bisa tidak orang ustadz ini suatu saat duduk dengan orang biasa dan juga berperan seperti orang biasa? Dan ini dilakukan oleh para solehin dan Nabi Muhammad pun juga ternyata belanja ke pasar dan mengangkat barang dengan tangannya sendiri. Yaitu meletakkan debu di atas kepalanya. Bukan mentang-mentang Ustaz, Astagfirullahaladzim, masa oh, saya ngerjain gitu. Allah, saya itu ilmu, ilmu saya mahal. Enggak menghormati ilmu dong kalau saya begitu. Nah ini karena orang sombong, bener. Bagaimana biasa Ustaz pergi ke pasar menawar. Pergi ke tempat-tempat, kerja Subhanallah. Dan ini yang dilakukan oleh para orang-orang soleh. Justru mereka itu lebih menyenangi jika gelar kebesaran mereka itu ditutup. Bahkan sampai hari ini masih ada seorang alim yang masih jadi tukang batu. Kayaknya bukan cerita ya. Kalau kita itu dulu hanya sekedar dengar cerita. Orang alim jadi tukang jam. Orang alim jadi tukang sal, sol. Tukang jahit sandal. Orang alim ada kayak begitu-begitu tuh. Tapi ternyata itu bukan hal yang aneh. Kalau setelah kita tahu di Hadramut ada seorang alim yang bernama Syekh Muhammad Ba'udon. Beliau adalah seorang faqih, seorang faqih luar biasa. Di samping itu menghafal Al-Qur'an, fikih Syafi'inya aduh melontok. Tetapi ya akhlak beliau bagaimana? Adab beliau seperti apa? Beliau itu adalah tetap sebagai mana profesinya biarpun sisi lain ngajar di universitas ngajar di pesantren rubat tempatnya orang menuntut ilmu ulama di situ ternyata profesinya sebagai tukang batu tidak pernah ditinggalkannya bahkan di dalam berdakwah pernah ke kota lain namanya adem tidak pernah merengek biarpun dia alim semua orang tapi tahu kalau ini adalah orang alim jadi siang ia bekerja sampai sore. Sekedar untuk kebutuhannya. Setelah menjelang sore beliau membuka majlis. Orang pada belajar. Setelah orang pada banyak pindah lagi. Dakwah di tempat lain. Tidak merepotkan orang. Bahkan kalau diberi hadiah itu tidak langsung senang itu. Bahkan ada yang sampai suruh bawa pulang lagi. Kalau tidak lega untuk menerima hadiah. Jadi apalagi hadiahnya diberikan waktu di majelis taklim, langsung ditolak itu. Kalau dikirim ke rumahnya, itu baru beliau mau. Selama ini anak-anak ngirimnya langsung ke rumah. Tapi kalau diberikan di majelis tidak akan ada yang diterima itu nanti. Subhanallah. Jadi bukan mencari itu karena khawatir bahwasanya cara menun apa ngajarnya ini nanti berubah. Nah ini orang di zaman sekarang masih ada. Dan pekerja dan beliau tuh selalu jalan kaki karena menghormati bumi Tarim buminya para ulama biasa kalau jalan itu adalah tidak pakai sandal dan pulang dari kampus setelah ngajar di universitas itu biasanya sambil mampir ke pasar beli rumput untuk kambing yang ada di rumahnya begitulah kebiasaan rutin sementara kita yang belajar pun kalau sudah dapat duit mesti ada sedikit gaya harus naik taksi terus karena memang kampus kita dengan dengan tempat tinggal lumayan agak jauh, hampir satu kilo. Setiap hari kita jalan, kalau pagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah siang hari itu terasa panas, apalagi musim panas, jadi itu apa? Ya pakai taksi. Cuman akhir-akhir ini anak-anak pakai sepeda engkol, termasuk ponakan kita itu ya dibelikan sepeda engkol. Jadi kalau seandainya di setiap hari ya naik sepeda engkol, yang sepeda onta itu. Karena lebih dinikmati, sekarang jalannya sudah ada. Zaman kita belum ada jalan, kayak bukit begitu turun naik turun pagi itu enak. Kalau sudah ke sekolahan males kita pulang. Dan nah, ini beliau Syekh ini keluar biasa, tidak mau tak naik mobil, tidak mau pakai motor. Akhir-akhir anda anaknya punya motor lalu diantar jemput oleh anak-anaknya. Beliau jalan membawa uh, rumput di atas pundaknya. Di pundak kirinya ada rumput, nanti di tangan kanannya ada kayak tas tapi dibuat dari bekas karung beras itu dijahit gitu. Isinya kitab dan itu memang tas yang paling kuat di Hadromut yaitu karena yang lainnya cepat rusak. Jadi kalau sudah ah, nah, itu. Tapi mahasiswa sudah tidak malu karena memang seperti itu. Akhirnya kita naik taksi. Mau nyalip Syekh Muhammad Bautan ini. Ya akhirnya kita nyalip guru kita kan harus berhenti. Diampirin mangga Syekh bareng-bareng. Udah enggak mau, dipaksa enggak mau. Akhirnya apa? ya syekhnya nggak mau terpaksa taksi yang sudah dibayari ya suruh berjalan kita tidak berani nyalip di belakangnya rugi nah, bayar artinya subhanallah ada orang yang semacam itu di zaman ini kalau kita lihat gajinya pun sudah cukup kalau tapi ternyata sifat tawadhu itu yang harus dijadikan kebiasaan karakter wataknya seorang ustadz itu adapun jika ada seorang ustadz ternyata harus berdandan dengan yang Ah, mau apa menyesuaikan dengan keadaannya itu pun harus hati-hati justru di saat seperti itu akan tapi ada maksud tertentu ada sebagian orang yang memang uh, di sebagian tempat nggak bisa kalau kelihatan ustadznya kumuh kusut itu ada sebagian orang kurang menghargai apalagi tidak pakai model ustadz ustadz model ustadz tidak diketahui nanti Makanya ini adalah termasuk jenis madhab lain. Jika untuk tujuan memberikan pertanda bahasanya, biar orang kalau mau tanya, tanya. Itu boleh saja seperti yang diambil oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Imam Izzuddin Abdus Salam pakai jubah, pakai imamah, beliau adalah menghindar dari kesombongan. Tetapi untuk tujuan, yaitu agar orang tahu kalau dia itu, beliau itu adalah orang yang semestinya omongannya didengar dan ceritanya waktu di Mekah Imam Izzuddin Abdul Salam itu di Mekah ada pelanggaran-pelanggaran syariat berkenaan dengan haji orang melakukan banyak kesalahan diingatkan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam tidak mau dengar karena waktu itu Imam Izzuddin Abdul Salam barangkali kita tidak tahu bentuk tubuhnya kayak apa barangkali tidak terlalu gemuk mungkin kurus, kecil seperti itu sehingga waktu mengingatkan tuh tidak akan dengar tidak digubris Akhirnya Imam Izzuddin Abdullah Salam masuk ke dalam perkemahannya, langsung dipakai jubah sama imamahnya. Lalu keluar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang pada noleh. Diingatkan, baru dengar. Oh, harus begitu rupanya. Jadi ada maksudnya. Maka setelah itu banyak ulama mengatakan sunnah. Menghormati ilmu dengan baju tertentu. Tetapi untuk menghilangkan kesombongan, dia pun tidak malu untuk mengenakan baju yang sangat sederhana di saat-saat yang lain. Bukan berarti harus gaya mewah-mewahan ya. Sudah berubah kalau sudah ustadz mikirnya gimana mobil saya nanti ganti apa ya? Jamnya yang Rolex, terapa lagi besok ganti. Jadi model gaya-gayaan itu sudah ya jauh daripada manhaj ya para ulama solihin. Jadi para orang-orang soleh dengan baju mewah kayak para guru-guru mulia termasuk Al Habib Abdullah Baharun, Said Muhammad Maliki, Habib Umar bin Hafid. Mereka pakai baju mewah <laughs> karena ya memang dapat seperti itu. Ada orang, ada ini menjahitkan. Memang ada bukan karena memang harus dengan gaya-gayaan semacam itu. Ini adalah orang soleh. Maka ketawaduan ini kalau sudah mendarah daging itu seandainya pun orang itu pakai baju mewah yang muncul bukan kesombongan. Jadi ketawaduan. Begitu sebaliknya kalau sudah orang jiwanya sombong, ternyata dengan basu kusut, baju kusut, baju jelek itu untuk sombong. Biar dilihat dia lebih tawaduk lah. Ini kan sombong orang. Orang tawaduk begini itu bukan berarti orang tawaduk kalau jalan rondo. Ternyata dia mulai tadi pengen dibilang orang ini paling tawaduk, itu kan sudah jadi sombong tuh. Jadi bukan ada suatu ketika ada orang datang ke Imam Hasan Basri Iman Hasan Basri termasuk manhajnya Syekh Izzuddin Abdul Salam. Fakhr. Artinya apa? Menghormati majelis. Kalau sudah di majelis, bajunya bagus, wibawa, dan menarik semuanya. Karena beliau punya prinsip, saya harus punya baju yang berbunyi begini. Hei orang-orang, jangan kasih aku karena aku kaya. Nah, itu baru. Jadi bajunya itu dipakai agar berbunyi seperti ini jangan dikasih saya urusan materi saya punya nih baju saya bagus nih nah ini baru benar kalau ustaz jadi pakai bajunya Imam Hasan Basri itu justru pengen menunjukkan kepada orang jangan dikasih sayangi dengan urusan materi saya cukup nah ini tidak pernah minta Imam Hasan Basri tidak pernah minta merepotkan muridnya tidak pernah Alah bajunya kan mewah tapi mewahnya adalah justru untuk itu untuk agar orang tidak memberi. Tapi pun demikian namanya murid para pecinta beliau adalah orang-orang yang tulus ya. Tetap saja Imam Hasan Basri tetap saja dimudahkan oleh Allah sehingga beliau menjadi termasuk golongan imam yang tampak mewah. Tapi tidak dicari itu. Beliau tidak mencari kemewahan, tapi mewah. Lah, ada murid yang ngomong, "Imam, Anda itu seorang imam." Kalau bahasa kita imam tasawuf. Imam yang selalu mengajak kepada zuhud, kebaikan. Tapi kenapa engkau pakai baju kayak begitu? Ini muridnya yang kritik imamnya begitu. Lah karena murid mudah saja Imam Hasan Basri lalu menjelaskan. Ada pakai baju kumuh. Bajumu yang kumul, kumuh, lungset. Akan tetapi menjadikan dirimu merasa lebih bagus dari yang lainnya, itu adalah kesombongan yang sesungguhnya. Jadi ada orang ngadep Imam Hasan Basri itu bajunya kumuh, kusut, cuman dia itu disengaja dengan baju seperti itu biar dibilang oleh orang dia itu tawadu. Nah, bajunya saya kan biar ya dengan baju sederhana masa ustadz pakai baju begitu coba kayak baju sederhana kayak saya loh rupanya pakai baju sederhana itu hanya pengen dibilang orang tawaduk lihat sombong lambung tuh ini. Jadi ternyata yang namanya ketawaduan itu karakter watak yang terbentuk karena dia membiasakan dan karena faham ilmu tentang ketawaduan sehingga nggak ada beda di saat dia pakai baju mewah atau dia pakai baju sederhana. Sehingga betul tidak malu di saat pakai baju mewah ya sudah biasa. Di saat pakai baju robek pun dia nyantai, tidak pernah astagfirullahaladzim masa saya pakai begini. Dan bisa di majelis pun bisa di saat didudukkan di depan karena dia pakai jubah senang satu saat kalau pakai baju biasa nggak ada yang tahu di belakang nggak berubah hatinya nggak ngedumel ini dasar nih jamaah nggak tahu diri masa saya kiai taruh belakang hmm. nah ini ini kan kesombongan padahal memang karena jamaahnya itu nggak tahu kalau kiainya di belakang jamaahnya orangnya banyak tapi ngedumel itu hmm. ini resel saya datang ke sini. Ini nggak tahu menghormati ilmu. Masa saya tahu di pojok panas lagi. Ini. Itu yang di depan siapa itu orang yang tidak berhak di depan. Itu kan Pak Haji Pak Haji tidak punya ilmu taruh di depan. Nah, mulai merendahkan orang lain tuh ya. Jadi kita ngukur diri kita sendiri kalau kita menjadi ustadz, kalau tiba-tiba salah tempat kok ngedumel sombong gitu saja. Kalau kita kok ustadz diundang orang kok ditempatkan di tempat yang salah kok ngedumel, lah ini ya sombong itu merasa dirinya harus di tempat yang mulia pakai kasur di atas dikipasin dipijitin oh ya, ini musibah dan itulah makanya yang dilatih oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala menghilangkan sifat sombong kepada murid sampai di sini saja insya Allah ada hal-hal yang mau disampaikan dipersilahkan wallahu a'lam bissawab selanjutnya kita mengajak kepada sesi tanya jawab kami persilakan dari jamaah jamaah laki-laki untuk bertanya tiga penanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah ada guru terhadap murid ini juga berlaku? apabila kami mengajar pelajaran umum di sekolah-sekolah umum. Satu, <clears throat> di mana di sekolah umum itu kita juga mengajar anak-anak yang orang kafir. Yang kedua, <clears throat> di bulan Ramadan ini ghibah adalah merupakan dosa yang besar dan bisa menghapus pahala puasa kita kami diberi amanah untuk mengajar sejarah. Mengajar sejarah. Sejarah itu banyak sekali kebohongan di mana ada tokohnya juga adalah merupakan tokoh muslim. Dan kita di dalam bukunya kita disuruh untuk menyampaikan di dalamnya juga ada kejelekan membicarakan kejelekan-kejelekannya. Apakah ini juga termasuk di dalamnya adalah ghibah? Yang ketiga, <clears throat> kami sebagai guru lima tera, tahun terakhir ini kadang-kadang disuruh berbohong, tidak kadang-kadang pasti dikarang disuruh berbohong, tidak jujur, yaitu ketika ujian nasional dipaksa untuk memberikan kunci jawaban bagaimana hukumnya. Ya. Yang keempat, yang keempat, di lembaga kami naudzubillah kami berlindung dari kesombongan. Di lembaga kami pimpinan kami mengatakan tidak pantas guru di sini berjenggot. Padahal kami berjenggot adalah dalam rangka untuk mengamalkan sunnah. Bagaimana sikap seharusnya saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang lain satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kaitannya dengan masalah puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Yang saya tanyakan yang terdapat dalam lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatung tu'amu miskin. Antara lain kalau saya baca nahu itu antara lain yaitu orang yang lemah. Jelasnya orang yang sudah usia lanjut sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga diwajibkan untuk memberikan fidyah. Andai kata keluarga ini tidak mampu untuk memberikan fidyah. Kemudian meninggal dunia. Berarti itu kan punya hutang fidyah. Apakah wajib difidyai atau puasa? Karena ada juga sebuah hadis yang bunyinya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi syiamun soma anhu waliyu muttafaqun alaih. Nah, itu. Jadi apakah cukup dipuasakan oleh keluarganya atau walinya atau fidyah. Kemudian yang kedua, di tengah keluarga seumpamanya ada tiga orang kebetulan keluarga yang tidak mampu ketika malam Id hanya mampu mengeluarkan zakat untuk seseorang. Kemudian supaya tiganya itu bisa mengeluarkan kewajibannya zakat, yaitu dikela istilahnya. Kira-kira sah tidak dari dari A, B, C, sumpaman supaya tiga-tiganya sudah melunasi kewajibannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Adab apakah itu bagi orang yang menuntut apa ustadz ilmu agama saja atau juga ustadz ilmu umum? Yang namanya akhlak itu semuanya ustadz atau bukan ustadz. Hanya ada tingkatannya. Bukan ustadz, wajib berakhlak juga. Ustadz biarpun ilmu umum lebih karena dia apa bentuknya jadi suri dan Ustadz ilmu agama ini tuntutannya lebih gede. Bukan berarti ustadz yang ilmu agama saja wajib beradab. Mau saya ngajar fisika, matematik, ngapain beradab mau? Eh, terserah mau balik, ngomong kotor loh, kencing di mana berdiri, terserah. ini ya nggak bener bukan? adab itu adalah maksudnya adab itu secara umum itu jelas wajib kepada semuanya untuk berakhlak yang mulia tapi tingkatannya ini orang biasa tidak punya peran di masyarakat ini punya peran sebagai guru biarpun guru bukan agama yang paling tinggi adalah yang pakai atas nama agama ini jadi biarpun guru pendidikan guru pelajaran umum di sekolah itu tetap harus beradab yang mulia bahkan ini ada nilai plus Akhlak yang mulia bagi orang yang mengajar bukan di dunia agama itu sebetulnya daya sentuhnya tinggi. Kalau ustadz guru agama ngomong masalah kesejukan hati mah wajar. Tapi kalau tiba-tiba guru fisika kok omongannya enak, itu nilainya plus. Kalau ada guru agama, sholat duha itu mah biasa. Tapi kalau guru fisika atau tiba-tiba siang waktu istirahat pasti nyempatkan ke musola sholat duha itu daya sentuhnya tinggi. Yang kelewatan guru agamanya nggak sholat itu loh. Nah ini. Nah ini, jadi tetap adab yang mulia itu ada harus. Kemudian sebuah buku kok isinya kebohongan dan nah, kalau buku kebohongan ini ya juga kita rubah jadi tidak bohong karena kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang bohong. Kalau memang betul ya tidak diperkenankan, tunjukkan bahasanya ini bohong. Ditunjukkan justru ini kewajiban bagi kita. Tapi kalau kita menyampaikan kebohongan cuman kita diberi contoh seperti apa? Kadang-kadang kebohongan itu hanya dituduh saja bohong. Ada sebagian kelompok itu dikatakan kitab ini bohong semuanya. Padahal kitab benar. Kayak misalnya akidah kita, akidah asyariah. Bagi orang yang tidak senang dibilang bohong. Nah ini, jadi kita tidak tahu. Kalau memang itu bohong, ya tidak diperkenankan. Apalagi berbicara tentang kejelekan. Na'udzubillah. Seperti tiba-tiba ada buku tentang Siti Fatimah Zahra. Ternyata di dalam buku itu ada kebohongan. Misalnya, mencaci titik Aisyah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nah ini kan menggunjing nah ini tidak boleh kita baca harus dijelaskan ini kitab dusta pengarangnya juga bohong misalnya ternyata yang menyusipkan itu bukunya orang syiah bisa saja jadi kalau memang kita melihat kebohongan justru itu jangan ditinggal jelaskan kasih coretan catatan anak-anak tulis pinggir bu ini kisah ini bohong sebenarnya ini Sayyidina Abu Bakar as Siddiq adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah misalnya kita tunjukkan kalau itu bohong bohong itu adalah kewajiban malahan. Kalau nanti kita tidak ambil, diajarkan oleh orang yang nggak ngerti ya, anak-anak kita malah nelen mentah-mentah kebohongan tersebut. Kalau kita tidak merubah, dosa. Kemudian kita ini disuruh berbohong di sebuah sekolahan demi menjaga nama sekolah kita kan sudah biasa lulus 100% jangan sampai ada yang tidak lulus jadi caranya buka kunci kalau anak saya sekolah di sekolah seperti itu saya cabut saya tidak butuh sekolah di tempat yang gurunya seperti itu kalau kita pengen anak kita itu dididik dengan disiplin lulus karena dia ya ujian bener ya pernah suatu ketika karena anak-anak kecil Alhamdulillah sekolahnya tidak ada sepertinya seperti itu anak kecil karena anak kecil kan masih kelas 1 belum bisa jawab belum jawab maksudnya diajarin jawab. Kedengaran sama kita tidak. Jangan diajari anak saya. Ajari orang lain. Allah kalau memang seperti ini saya tidak mau nyekolahkan anak di sini. Kalau anak kami sekolah di sebuah tempat kok dibukakan kunci ujian, saya tidak akan nyekolahkan lagi. Karena saya tidak akan anak anak kami tidak akan terlatih untuk mandiri dengan belajar yang sungguh-sungguh. Kalau hanya masalah kelas keren di dunia, wah kelas favorit, 100% lulus, apa artinya? Anaknya goblok-goblok, jadi tidak boleh, kita tidak boleh patuh yang begitu ndak. Didik nak belajar nak. Kalau memang betul-betul ah diajari kursus ya. Kalau memang kita serius di kursus, ayo pelajaran tambahan begini-begini. Oh, nilai saja dikejar kan. Tapi dengan bohong apa? Ilmu tidak manfaat begitu tuh. Tapi kalau ilmu diambil dengan kejujuran, ngadu kepada Allah, biarpun itu ilmu fisika atau biologi, matematik, manfaat itu nanti. Tapi sebaliknya, biarpun itu ilmu agama, tapi kalau caranya nggak benar ya, Makanya di Ahqaf itu namanya nyontek pelajar apa? Hukumannya paling berat. Kalau ada kesal, kesal, orang nyontek langsung di out. Pelajaran itu langsung digagalkan. Jadi kalau ada anak nyontek, ketahuan nyontek, tidak tahu dengan cara apa saja. Yang ngasih tahu juga sama. Jadi langsung pelajaran itu nol. Kalau nol itu nanti punya nilai lagi atau tidak? Kalau nggak punya nilai lagi, biarin tidak bisa naik. Kalau tidak bisa naik, nanti langsung di DO. Jadi harus begitu, disiplin itu harus ada. Makanya nggak tidur anaknya. Jalan tuh baca buku begini daripada besok di, di DO kalau nyontek sudah nggak ada, nyontek langsung. Nah, ini undang-undang tuh perlu di sekolahan. Lah sekolah favorit baru begitu. Kalau dimasyhurkan, nyontek DO. Wah, masyhur. Itu loh sekolahan kalau nyontek di DO. Hebat kan? Bukan ah, semua orang tahu ini Akan tahu. Ini lulusnya karena apa? karena diberi kunci. Ya, tidak perlu kita menyekolahkan. Nah, kita tidak boleh ikut-ikut kayak begitu tuh. Hindarilah bangga dengan gelar di dunia. Kelas 100% lulus, 100% lulus, 100% lulus. Bohong. Muridnya goblok-goblok kan musibah nanti. Jadi berdiri sendiri. Sebab jiwa anak itu kalau sudah biasa nyontek subhanallah. Rajin ngumpulkan tulisan kecil untuk nyontek. Padahal kalau dia ngapal sudah bisa tadi tuh nyontek pulpen ah mas macem pahanya ditulisi ini jadi sampai ada jadi ada di satu negeri Masya Allah nyontek juga tinggi ada di daerah Murtania karena guru syekh itu kan sangat menjaga mata memang ada putri-putri yang nakal kalau nyontek pinter ditulis di tangannya ini akhirnya waktu itu Akhirnya ada semua pengontrol perempuan-perempuan yang jaga laki-laki. Kan kalau laki-laki kan menjaga mata. Kalau sudah nyontek, tulisannya contekannya di perempuan, tangannya dikeluarin. Kan kebuka auratnya, nggak berani lewat itu Isat. <laughs> Aman itu. Akhirnya ya itu setelah ketahuan ya akhirnya yang ngontrol juga perempuan. Ustadznya jaga. Ini tangan dibuka begitu bagi itu kan aurat. Jadi nggak berani lewat Ustaz. Jadi faham itu anak-anak yang nakal begitu langsung pura-pura tangannya kebuka nggak berani deket padahal nyontek itu nanti. Jadi begitu orang yang dididik dengan kejujuran ya kayak sehingga iya. kalau sebetulnya yang menjadikan kita males itu kalau kayak begitu ada sontekan. Coba kalau kita belajar cara orang dulu pakai apa asbak ya. Kalau ndak hafal sekarang besok nggak ada ilmu. Ngapalin tuh. Tapi sekarang ada fotokopi, saya simpan di laptop. Saya jarang baca, nanti aja baca di laptop, nanti baca di fotokopi. Nah, tapi coba kalau belajar, tidak ada fotokopi, tidak ada apa. Tulis sekarang kalau tidak, tidak punya ilmu. Nanti tak tanya, nyatet, hafal nanti anak. Tapi kalau sudah diiming-iming, insya Allah nanti habis ini fotokopi, oh nggak nyatet sudah langsung dengar fotokopi itu nggak pakai catatan tuh. Iya nyatet, nyatanya nyatetnya sedikit, itu musibah. Jadi harus mandiri, jangan sampai. Jadi tetap dosa kita. <laughs> Mengajari tidak jujur ke anak-anak kita seperti itu. Sekolahnya ya sekolah, Bukan favorit itu nanti jadinya. Ya, sekolah jelek, gelarnya tok favorit. Baik. Kemudian nggak pantas pakai jenggot. Astagfirullah. Gimana? Jenggot itu adalah yang disukai oleh Rasulullah. Hukum jenggot itu ada dua. Haram memotong jenggot sama makruh. Paling ringannya makruh. Jadi pakai jenggot itu tetap lebih bagus dari yang tidak pakai. Menurut ulama, bahwasanya pakai jenggot bagi yang punya jenggot itu memotongnya hukumnya haram. Ini yang kebanyakan ulama. Yang kedua adalah makruh. Makruh kan tidak baik. Jadi ya jangan sampai menghinakan jenggot, hati-hati. Biarpun ada orang anti tahlil, anti tawasul jenggotan, kita pun tidak boleh ngolok dasar jenggot. Enggak, jenggot itu sunnah Nabi, tetap kita akui. Man, ini bukan urusan jenggot, makanya kita tidak berani modal jenggot, kita tidak berani menghina jenggot. Hati-hati, jenggot ini Rasulullah. Pakai jenggot. Cuman kadang-kadang kita emosi kalau sudah ah, itu modal jenggot sedikit saja sudah berani amit ain. Jangan bersebut jenggotnya lah. Jenggot itu adalah apa yang pernah dimiliki Rasulullah. Rasulullah berjenggot. Makanya jangan nyebut jenggot. Ini kadang emosi. Wah, modal jenggot kemana-mana. Bid'ah, bid'ah. Eh, jenggot itu sunnah. Atau wajib itu. Antara itu. Jadi kalau kalau punya jenggot, biara saja. Ibu-ibu senang pakai jenggot tidak suami? <laughs> Baik, jadi jenggot itu adalah hukumnya antara haram menyukurnya dan makruh saja. Kebanyakan mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan makruh. Maka dari itu ambil yang makruh itu ringan. Tapi kalau ada orang berjenggot, hati-hati jangan dilecehkan urusan jenggot. Terus kalau anda seperti itu dibegitukan, lah anda saja yang bijak. Maklum, dia bukan ustadz mungkin, bukan ustadz agama. Anda yang bijak. Anda deketi, Anda sering assalamualaikum duduk dengan dia. Kalau sudah Anda sering duduk dengan dia, nggak berani lagi ngomong gitu. Mungkin selama ini silaturahmi kita kurang. Ya undang makan ke rumah, kunjungi ke rumahnya. Beres, nggak nyaci lagi. Bisa saja yang Nah, malah megang-megang jenggotnya saya pengen punya jenggot, kok enggak tumbuh-tumbuh. <laughs> Bisa begitu. Jadi semua itu tinggal kita bagaimana tata krama adab kita. Tapi kalau kita dengan kesombongan, hmm, sama jenggot. Sampai ngerti tidak jenggot itu sunnah Nabi? Lah itu sombong sudah. Eh nih, jangan tidak usah seperti itu. Ini saya menjalankan sunnah Nabi. Dia ngomong sunnah yang lain kan juga ada, bukan jenggot saja. Ribut akhirnya menghina sunnah Nabi. Jadi ada adabnya. Tetap alhamdulillah kalau orang pakai jenggot. Uh, masalah fitiah ya. fitiah fitiah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu yang dipegangi oleh madhab Imam Syafi'i salah satu. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i ada dua, qol qadim sama Kol jadid. Qol Kodimnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tadi rinciannya ya, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan uh, ayyama ma'duda faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin Orang bepergian atau sakit maka hendaknya dia boleh berbuka puasa seperti yang kita sebutkan, orang yang boleh berbuka puasa diantaranya orang bepergian dan sakit-sakitnya yang sakit membebankan, merepotkan untuk puasa. Wa'lalladzi yutikunahu bagi mereka yang lemah untuk puasa ditafsiri oleh eh, Imam Suyuti la yutikun tidak mampu untuk melakukan puasa fidyatun ta'amu miskin ia membayar fidyah memberi makanan kepada fakir miskin kalau memang orang itu benar-benar tidak mampu Sementara dia tidak mungkin ada harapan untuk mengkodok. Bukan setiap orang yang batal loh ya. Ini terbatas kepada orang sakit parah, kata dokter nggak bisa sembuh lagi, sakit mau mati. Atau orang tua, kalau orang tua nggak bisa sembuh lagi kan penyakit tua, ya sudah. Kalau tua nanti bablas, lanjut. Nggak ada orang tua balik muda lagi. Jadi dua orang ini kalau tidak mampu berpuasa maka fidyah ta'am miskin memberi fidyah setiap hari kepada satu miskin. Setiap hari satu mut alias 6,7 on. Jadi suatu saat kalau kita tua kok nggak mampu berpuasa, kita membayar setiap harinya satu mut. Atau sakit yang kata dokter, Masya Allah, keluarga harus sabar ya, nggak ada harapan. Nah, Nggak usah puasa, nggak usah dikodok. Karena apa? Kapan ngodoknya? Wong dia bakal mati sebentar lagi. Menurut perkiraan dokter. Biarpun nanti kalau sembuh lagi ya kodok. Kalau sudah nggak sembuh sakit bablas langsung mati gitu loh. Nah ini fidyah, membayar fidyah. Kapan dia mulai berbuka? Saat itu bayarkan fidyah satu mut. Kalau nggak punya duit, nggak punya duit bagaimana? Nggak punya bayar fidyah, akhirnya mati punya utang tetap pendapat yang dikukuhkan dalam hati Imam Syafi'i yang pertama adalah kalau ada orang meninggal dunia dibayarkan dengan fidyah karena Imam Syafi'i menggabungkan antara ayat Al-Qur'an ini dengan satu hadis yang diriatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi man mata wa alaihi siyamun falyut'im kulla yaumin miskina hadis juga kalau ada orang mati punya utang puasa hendaknya memberi makanan setiap hari satu orang miskin itu mendapat Imam Syafi'i yang baru, yang yang yang baru, yang dikukuhkan. Ternyata ulama madhab Syafi'i terbagi dua juga. Ada yang mengatakan boleh dikodok. Karena berdasarkan sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwasanya man mata wa alaihi falyasum anhu waliyuh. Kalau ada orang meninggal, maka di cara memahami ini kita tidak boleh langsung ke hadis Nabi. Waktu Imam Syafi'i mengukuhkan pendapat pakai fidyah itu bukan mentah konyol, tidak. Jadi harus tahu kenapa Imam Syafi'i kok pendapat yang dikukuhkan fidyah bukan kodok. Karena apa fidyah sesuai dengan Al-Quran. Fidyah tutam. Satu. Yang kedua ada hadis dari Nabi Muhammad SAW dan itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Behagi dan Tirmidzi. Fal M cocok memberi makanan. Makanya oleh Imam Syafi'i pendapat yang mengatakan bahwa pendapat oleh ulama Syafi'iyah pendapatan mengkodok itu tingkat nomor dua, tapi kuat. Lah, karena kuat boleh saja orang milih setelah itu. Kalau ada orang tua kita meninggal punya utang puasa, terserah. Mau bayar fitiah mangga, mau diskodokin puasa mangga. Tapi secara urutan cara kajian ilmiah fikih dahulukan fidyah dulu karena sesuai dengan pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Mau dikodok mangga. Cuman kalau fidyah diambil dari harta warisnya. Kalau ada, kalau nggak ada, lumayan ada pendapat kedua keluarganya yang menguasain. Nah ini jadi uh, kita itu kalau mendatangkan pendapat bukan langsung mentang-mentang hadis Nabi Prawahu Bukhari Muslim. Oh tidak. Imam Syafi'i ini Ruwahu Bukhari Muslim ini Al-Quran Fafidya tuta'amu miskin Fidyah Kurang apa lagi ya kan Jadi semuanya hebat Ini yang gak hebat itu biasanya orang dikit-dikit ketemu hadis Nabi nyalain orang lain tuh Dipikir Imam Syafi'i goblok Jadi Imam Syafi'i waktu berubah Mula-mula Imam Syafi'i mengatakan dikodok oleh ahli warisnya Tiba-tiba berubah Menjadi fidyah karena apa? Hasil ijtihad baru berdasarkan Al-Quran tadi dan hadis-hadis yang sahih juga menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebab Imam Syafi'i mujtahid. Dalam urusan hadis tidak ngikut. Tidak ngikut Imam Bukhari Muslim. Bahkan Imam Syafi'i meninggal jauh lebih dulu daripada Imam Bukhari. Nah kan? Makanya hadis yang ditasheh oleh Imam Syafi'i tidak harus pakai rohu Muslim Bukhari karena Imam Bukhari itu adalah setelahnya Imam Imam Syafi'i hanya bertemu dengan enam tahun saja. 6 tahun atau 7 tahun. Jadi masih kecil Imam Syafi'i sudah meninggal, Imam Bukhari baru baru besar. Jadi nggak sempat mengambil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ini jadi Imam Syafi'i juga punya hadis. Imam Syafi'i juga punya musnad kayak Imam Bukhari. Jadi bisa mentaskai hadis sendiri. Waktu Imam Syafi'i mengatakan ini adalah lebih bagus, lebih ini ada sandarannya. Karena kelas hadis yang Imam Syafi'i ya kayak Imam Bukhari itu saja. Jadi kaidah tidak mudah seperti sebagian orang itu mentang-mentang ini kan di Bukhari nomor satu paling sahihnya kitab setelah Quran. Kita harus ini ya Ustaz. Orang mengambil ilmu tidak begitu. Kalau masih sombong kita beri satu dua hadis saja suruh menjelaskan nggak mampu. Kalau memang ada orang sombong itu suruh datang katanya colong Ustaz jelaskan tentang hadis ini gimana caranya saya ibadah sesuai dengan hadis ini. Contohnya apa? Ya nanti kalau ada orang beneran, kalau enggak ini. Ini kunci nanti. Kalau ada orang sombong dengan sekolah Rasulullah, kolah Rasulullah, beri beberapa hadis suruh jelaskan. Nah ini. Ini ada orang kesombongan dengan hadis. Jadi memang ada dalilnya. Kalau kita tanya dalil, bukan kita yang berdalil. Ulama saja. Kita nisbatkan ke ulama berdalil begini, begini, begini. Selesai. Itu masalah uh, eh, fitiah ya. Jadi boleh dikodok. Jadi nanti ada rentetannya seperti ini. Kalau puasa, pendapat yang nomor satu adalah di difidyah. Kalau orang meninggal punya utang puasa, pendapat nomor satu fidyah. Pendapat yang kedua adalah kodok. Umumnya orang digabung. Baik. Terus kalau sholat, kalau sholat, orang meninggal punya utang sholat. Pendapat yang pertama, nggak usah dikodoi, nggak usah difidyah. Kalau orang meninggal punya utang sholat, nggak usah dikodoi, nggak usah difidyah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua difidyain, disamakan dengan puasa. Pendapat yang ketiga dikodoin. Itu kalau sholat. Beda sholat dengan puasa. Ini semua dijelaskan oleh para ulama dan dengan hujah-hujahnya. Kemudian ada orang satu keluarga nggak punya kuat, nggak punya beras untuk zakat fitrah. Karena tidak punya beras zakat fitrah, satu saja yang membayar zakat kemudian diputer gimana? Kalau orang ngerti ilmu fikihnya nggak pusing. Fikih beneran ya. Biasanya itu justru orang fikih setengah faham. Itu biasanya gaya-gayaan main tadi pagi sudah kita bahas. Kalau orang ngerti fikih, satu keluarga yang tidak punya beras, tidak punya uang apa makanan yang lebih, saat itu nggak wajib bayar zakat. Selesai. Kalau saya punyanya satu gimana? Misalnya saya punya beras 12 kilo setengah. Sehari karena saya anak banyak makannya 10 kilo. Sisanya berapa? 2 kilo setengah. Ya sudah, zakatkan kan 2 kilo setengah atas nama bapaknya tadi. Yang lain nggak wajib. Selesai. Ngapain harus diputar-putar? Gak wajib itu kan gak dosa beres, gak dituntut karena gak punya kelebihan. Tak tahu setelah itu ada orang ngirim satu karung, maka wajib langsung seketika itu karena punya. Jadi nggak usah. Kalaupun harus diputer, kasusnya tidak kepada anak, sebab anak tidak boleh menerima zakat fitrah. Kepada orang lain diputer misalnya. Cuman itu itu itu contoh saja misalnya. Ini orang fakir. A fakir, B fakir, C fakir, orang lain semua. Karena pengen mengamalkan ilmu. Jadi kalau seandainya seorang fakir yang A berzakat fitrah pada B. B kan dapat beras. B dizakatkan kepada C. C dizakatkan ke A. Itu secara fikih sah memang. Secara fikih sah. Itu pun dengan syarat itu nanti. B memang sudah punya makanan cukup, cuman kosong. Misalnya B nggak ada lagi kecuali itu. Kalau B tidak punya apa namanya yang dimakan, dimakan saja, nggak usah diberikan kecil. Itu hanya cerita-cerita aja, biasanya ditampilkan untuk aneh-aneh itu. Tapi tidak pernah dipraktekkan. Kalau dipraktekkan tambah lucu. Kok susah banget? Kalau orang tidak punya beras, tidak wajib zakat, selesai. Kenapa harus muter-muter? Itu sebetulnya contoh saja, tapi biasanya oleh orang yang sebagian orang itu dijadikan kayak harus contoh seandainya begini seandainya kejadian tanpa sengaja saya di malam hari itu hari raya nggak punya duit, nggak punya beras. Tiba-tiba di pagi hari itu kok ada orang naruh zakat fitrah. Ditulis sih ini zakat fitrah. Saya terima. Berarti kan saya punya ya. Setelah itu karena saya sudah punya beras, berarti saya wajib zakat fitrah. Saya berikan kepada tetangga saya. Saya nggak tahu kalau tetangga itu adalah yang ngasih tadi. Saya kasih ke tetangga. Sah atau tidak? Ya sah. Karena sudah saya terima, biarpun tahu pun sah. Jadi sebetulnya muter itu kasusnya nggak sengaja. Kalau disengaja lucu. Makanya ada perlu. Kadang-kadang memang orang itu belajar fikir aneh-aneh. Fikirnya aneh-aneh. Ada menikah dengan telepon, internet. Kalau ngerti fikir nggak susah. Kenapa nikah harus pakai telepon? Ini kadang-kadang seperti itu. Makanya fikih itu tujuannya apa? Tujuannya kita berzakat fitrah itu untuk mencukupi orang yang saat itu tidak punya agar punya makanan hari itu. Kalau diputar gimana? Jadi misalnya ini fakir. Saya zakat fitrah untuk dia. Biar dia langsung senang ini dapat. Alhamdulillah dapat beras. Jadi langsung kebayang mau dimakan. Selesai. Kalau dia suka rela diberikan yang lain mah enggak, tapi dengan syarat muter apa faedahnya untuk dia? Saya kasih zakat kepadamu ya, tapi syaratnya kamu ngasih ke ini ya. Loh. Mana hikmah memberikan zakat fitrah ini? Ini biasanya orang fikir orang belajar fikih ngantuk itu merempraktekan yang aneh-aneh. Kalau fitrah itu adalah harus tujuannya apa? Saya ngasih karena saya fakir memang. Saya berikan zakat fitrah, saya fakir, punya beras cuma untuk satu orang. Saya berikan kepadamu, kamu kan fakir, mangga. Oh, tujuannya apa? Dimasak, biar besok nggak usah kerja. Tapi kalau sampai ke syarat, tapi kasihkan ke sana ya. Duh. Kan aneh. Ini juga syarat. Mana faedahnya zakat fitrah? Balik saja ke saya. Kalau memang saya tidak punya, makan saja beres. Nggak usah zakat fitrah. Nah, jadi sederhana sebetulnya. Kalau tidak wajib, tidak wajib. Pengen mendapatkan keutamaan, mana keutamaan? Nah, ini. Justru nanti bisa saja orang kaya ada sistem khailah khailah itu adalah dalam keadaan tertentu diperkenankan, tapi tidak terus-menerus adalah khailah Baik, itu saja masalah zakat fitrah. Jadi kalau Anda tidak punya hari itu, jadi syaratnya zakat fitrah adalah satu, orang itu menemukan hari Ramadan, yang kedua menemui bulan Syawal, yang ketiga punya kelebihan yang dimakan hari itu. Jadi Ramadan tahu, menemukan Ramadan, menemukan Syawal, punya kelebihan yang dimakan hari itu biarpun kemarin miliarder tanggal 29 Ramadan jatuh bangkrut nggak punya beras nasi nggak wajib zakat fitrah makanya kita sebutkan kalau ada orang puasa 29 hari eh sebelum takbir malam takbir takbir kan dimulai maghrib ya sebelum satu jam mati nggak wajib zakat karena apa dia hanya ketemu Ramadan nggak ketemu Syawal atau sebaliknya ada bayi lahir setelah adzan maghrib lahir karena ibunya kaget adzan maghrib air lahir maka nggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia menemui hari raya saja, tapi tidak ketemu bulan puasa. Baik, itu saja yang perlu disampaikan berkenaan dengan zakat fitrah. Bagaimana hukumnya orang awam bukan ulama memakai pakaian ulama seperti imamah, gamis, jubah? Nggak ada masalah karena pada um-, pada dasarnya imamah itu sunnah, gamis itu adalah juga baik. Tidak apa-apa. Cuman orang harus bisa menghargai baju ya karena sudah pakai baju imamah tolonglah jangan masuk ke tempat-tempat yang nggak pantas ya. ya. kan begitu kita menghormati jadi kalau seorang awam pakai imamah dalam sholatnya tetap karena sunnah nabi tidak tidak khusus untuk orang alim saja jadi pakai imamah di dalam sholat itu adalah sunnah bagi semuanya pakai gamis nggak apa-apa jubah nggak apa, apa masalah eh, cuman harus tahu posisinya jangan sampai mengkelabui sebab oh, baju ini ada artinya bagi masyarakat apalagi khususnya masyarakat kita ini biarpun orang goblok asalkan gagah gede brewok begitu dijubai nanti assalamualaikum kayak kiai sudah ya <laughs> nah, gitu karena polosnya masyarakat kita lembutnya hati masyarakat kita rindu kepada ulama jadi kalau pakai imamah ya tidak ada masalah pakai kopiah putih biarpun nggak aci boleh tidak ada masalah siapa yang melarang sunnah kok putih itu bagus sebaik-baik ada kopiah ada putih jangan nunggu haji dulu malah niat semoga bisa haji nih saya malu dipanggil Pak Haji. Hei, bener malu dipanggil Pak Haji. Seneng dong ini. insya Allah. Alhamdulillah semoga bisa haji beneran. Dipanggil Pak Haji kok malu? Kan saya belum haji. Ya biar cepat haji. Biar nabungnya tambah giat. Jadi urusannya bukan urusan pamer tapi urusannya urusan hati itu. Baik. Sudah waktu habis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah ilmu yang manfaat ilmu yang manfaat ya Allah berikan kepada kami hati yang tawadhu Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Di saat kami jadi guru, di saat kami jadi murid, ya Allah, di saat kami jadi pedagang, di saat kami jadi pembeli, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang tawaduk, ya Allah. Jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari sombong, ya Allah. Dan jauhkan kami dari orang-orang yang sombong, jauhkan kami dari orang-orang yang ahli riak, ya Allah. Berikan kepada kami, kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus dan jadikanlah semua orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang ikhlas di dalam beribadah, di dalam mengabdi kepadamu ya Allah, di dalam mengabdi kepadamu ya Allah, dan berikan kepada semua yang membantu pesantren ini ya Allah, baik dengan pikiran, tenaga, atau uang. Berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah, keikhlasan, lipat gandakan rezeki mereka, lipat gandakan kebahagiaan mereka, lipat gandakanlah nikmat untuk mereka ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Dan berikanlah barokah di majlis ini, ya Allah. Jangan sampai yang ada hadir ke tempat ini, kecuali kau berikan kepada mereka rahmat. Kau berikan segala kemudahan. Berikan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Di dalam rumah tangga mereka. Di dalam kehidupan mereka. Di dalam masyarakat mereka. Jauhkan kami dari keharuman, ya Allah. Jauhkan kami dari keharuman, ya Allah. Jauhkan kami dari keharuman, ya Allah. Ya Allah, kadang kami tahu itu haram tapi kami masih melakukannya. Kami tahu itu jelek tapi kami masih melakukannya ya Allah dan engkau tahu itu ya Allah. Maka ampuni kekurangan ajaran kami ini ya Allah dan hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk melakukan ketaatan. Ada kebaikan ketaatan ya Allah, tapi kami enggan untuk melakukannya. Padahal kami tahu itu kebaikan ya Allah. Jadikan kami ahli taat Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantar kepada ridhomu ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah mati dalam keadaan iman orang tua kami khusnul khotimah guru-guru kami husnul khatimah, anak-anak kami husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم masih mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh